Al Quran wa atharuhu fi tazkiyatin mentadaburi Al-Quran dan efek positifnya bagi pembersihan dan penyucian jiwa. Terakhir, kita sudah melewati beberapa bab. Yang terakhir kita sudah selesaikan bab yang kedua yaitu al-amru bit tadabbur menyebutkan ayat-ayat yang di dalamnya terkandung perintah untuk mentadaburi Al-Quran serta penyebutan asar-asar dan riwayat-riwayat dari kaum salaf rahimahumullah tentang pentingnya mentadaburi Al-Quran bahwasanya dahulu kaum salaf sauba alaihim حفظ ألفاظ القرآن ولكن سهل عليهم العمل به dahulu mereka sulit sulit bagi mereka untuk menghafalkan lafaz-lafaz Al-Qur'an ini pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang mulia sulit bagi mereka menghafalkan lafaz Al-Qur'an namun dimudahkan bagi mereka untuk bisa mendapatkan Al-Quran tersebut. Dan hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari kaum salaf bahwasanya mereka memang dahulu memiliki ihtimam memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Qur'an bukan saja dari sisi kiraahnya saja atau membaca lafad-lafadnya saja tapi lebih dari itu mereka memiliki ihtimal dan perhatian yang besar untuk bisa memahami maknanya dan bagaimana mereka bisa mengamalkan Al-Quran tersebut walaupun hal itu berkonsekuensi membutuhkan membutuhkan waktu yang panjang dan lama diriwayatkan dari seorang salaf ya, seorang tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah beliau berkata hadatsana alladziina kaanu yaqra'uuna al-Qur'an Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima memberitakan kepada kami menghabarkan cerita kepada kami para sahabat yang dahulu membacakan Al-Quran kepada kami ya. Abu Abdurrahman sulami seorang tabi'in yang tentunya mempelajari Al-Quran dari para sahabat beliau menyatakan menghabarkan dan memberitakan serta menceritakan kepada kami para sahabat yang dahulu membacakan kepada kami dan mengajarkan kepada kami Al-Quran apa yang disebutkan annahum kanu idza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal ya bahwasanya dahulu para sahabat jika mereka mempelajari dari Rasulullah alaihi salatu wassalam 10 ayat Al-Qur'an tidak melewati 10 ayat tersebut hatta yata'allamu fiha minal ilmi wal amal sampai mereka mempelajari ilmu dan hukum-hukum yang terkandung dari 10 ayat tersebut dan mengamalkannya ini ya inilah ya. yang dilakukan oleh para sahabat Allah taala alaihi ajma'in di dalam mereka mempelajari 10 ayat dari Rasulullah SAW sampai mereka mempelajari maknanya, kandungan hukum-hukumnya dan mengamalkannya. Lalu mereka pun berkata para sahabat, "Fata'allamna al-Qur'an wal 'ilma wal 'amala jami'an." Maka kami pun mempelajari Al-Quran itu dan kandungan-kandungannya serta amal-amalnya amalan-amalannya jami'an seluruhnya. Tidak hanya sebatas mempelajari lafaz-lafaznya saja. Ya. Namun mempelajari makna-maknanya, kandungan-kandungan hukumnya serta mengamalkannya. Walihada kanu yabqawna muddatan fi hifdhis surah. Oleh karena itu diriwayatkan dari mereka dari para sahabat bahwasanya mereka membutuhkan waktu yang lama memang untuk menghafal satu surat saja butuh waktu bertahun-tahun. Karena korikoh mereka seperti ini. Metode mereka mempelajari Al-Quran seperti ini. Mempelajari lafadnya ya, kemudian memahami makna dan kandungan-kandungan serta hukum-hukum yang ada pada ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya. Di dalam mereka melewati 10 ayat sampai mereka mempelajari ya, lafad-lafadnya, kandungan-kandungannya, hukumnya serta mengamalkan sehingga membutuhkan waktu yang lama memang membutuhkan kesabaran demikianlah para salaf ya, ridwanullah taala alaihi majma'in yang tentunya kita diperintahkan untuk meneladani mereka ya. dan sungguh kita merasa masih sangat jauh ya. apa yang kita lakukan dan kita usahakan sekarang ini masih sangat jauh dari apa yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh salafun salihun maka jangan pernah merasa puas jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan apalagi merasa ujub atau sombong buat apa kita sombong ya apa yang kita sombongkan apa yang kita ujubkan ya tidak ada kalau kita melihat atau salaf ya, kita akan mengetahui kadar diri diri kita bahwasanya diri diri kita ini masih sangat jauh dari apa yang dicontohkan oleh guna salihun. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang ketiga yaitu arkanut tadabbur. Ya. Setelah kita mempelajari makna tadabbur itu ya secara lugah, istilah, kemudian secara syar'i, kemudian kita sudah melewati dalil-dalil dari Al-Quran dan dari asar salaf yang menyebutkan tentang pentingnya dan diperintahkannya mentadaburi Al-Quran sekarang kita masuk ke pembahasan arkan tadabbur ya, rukun-rukun dari tadabbur Al-Quran arkan adalah bentuk jamak dari ar-rukun ya, arkan bentuk jamak dari ruknun. Ya. Apa yang dimaksud dengan ar-rukun itu? Ya. Ar-rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, rukun hiya ma tatakawwan al-arkan hiya ma tatakawwan minha al-ibadat. Al-arkan hiya ma tatakawwan minha al-ibadat wala tasihul ibadatu illa biha. Ini definisi dari rukun. Ya. Sebuah ibadah memiliki rukun-rukun. Salat ada rukun-rukunnya. Ya. Puasa ada rukun-rukunnya. Ibadah haji juga ada rukun-rukunnya. Islam ada rukun-rukunnya. Iman ada rukun-rukunnya. Dan demikian ya seluruh ibadah ada rukun-rukunnya. Demikian pula tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ada pula rukun-rukunnya. Apa yang dimaksud dengan rukun itu? Ma tatakawwanu minha al-ibadat rukun-rukun dari suatu ibadat adalah yang mana ibadah itu tersusun dari hal-hal terbentuk dan tersusun dari hal-hal tersebut. Wala tasihul ibadatu illa biha. Yang sebuah ibadah tidak akan menjadi sah. Sebuah ibadah tidak akan sah sampai terpenuhi rukun-rukun ibadah. Ya. Rukun-rukun sholat misalnya. Sebagian ulama menyebutkan ada 14 rukun sholat di antaranya al-qiyam di salatil faridah, berdiri pada salat wajib. Adapun pada salat sunnah berdiri bukanlah rukun. Ya, maka ketika salat sunnah kita duduk. Adapun pada salat wajib rukun e, berdiri adalah rukun bagi yang mampu. Maka bagi siapa yang mampu berdiri ketika sholat wajib dan dia tidak mau berdiri, maka sholatnya tidak sah. Demikian pula misalnya rukun membaca Fatihah, qiraatul Fatihah. Ya. La salata liman lam yaqra Fatihatil kitab dalilnya. Misalnya. Jadi barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat maka sholatnya tidak sah. Karena rukun membaca Al-Fatihah tidak dia penuhi dan demikian seterusnya. Ya, semua arkanus tadabbur rukun-rukun tadabbur ketika rukun-rukun ini tidak terpenuhi maka dia belum bisa dikatakan telah mentadabburi Al-Quran Barang siapa yang ingin mentadabburi Al-Quran Maka dia harus memenuhi rukun-rukun yang akan kita sebutkan ini Nah Qala al hafizahullahu ta'ala wa mimma sabaqa yattabihu anna tadabbura la budda fihi min arkanin dan berdasarkan apa yang telah lalu lalu yattabih menjadi jelas menjadi gamblang bahwasanya tadabbur itu tadabbur Al-Qur'an itu terpenuhi padanya rukun-rukun yaitu kemudian setelah ini mualif akan menyebutkan rukun-rukun tadabbur tersebut ya. kita akan menginjak rukun yang pertama ya. Ar-Ruknul Awal Qala Habibullah ya, Rukun yang pertama adalah At-Tafakkur Wat-Tafahum Lima ذكره الله في كتابه والنظر في عاقبة ما تؤول إليه هذه الأمور التي ذكرها الله والاعتبار والاتعاذ بذلك بحيث يتوصل معرفة حكم المشاهد بما مما ليس بمشاهد فيحصل بذلك الإيمان في القلب والتصديق والمعرفة والتعظيم لأمر الله ini seluruh rukun yang pertama ini semuanya dari awal sampai titik itu rukunnya rukun yang pertama rukun dari tadabbur Al-Quran yaitu at-tafakkur ya. ya tafakkur maknanya adalah memikirkan ya memikirkan wattafahum berusaha untuk memahami lima zakarahullahu fi kitabih memikirkan dan berusaha untuk memahami apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. والنظر في عاقبة ما تعول إليه هذه الأمور dan melihat dari hasil akhir atau akibat akhir dari perkara-perkara tersebut yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam kitabullah. Jadi memikirkan dan berusaha memahami apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut dan memandang melihat dengan ya dengan bersifat tentunya dengan mata hati ya akibat akhir dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tersebut Wal-i'tibar kemudian Wal-i'tibar wal-itti'adu bidhalika Kemudian setelah proses tafakur dan tafakum tadi Dan proses nazar fi aqibati ma ta'ulu ilaihi hadhil umur dilanjutkan dengan iktibar wal itti'ad yaitu mengambil pelajaran ya, bisa mengambil ya, dan menyimpulkan petuah-petuah dan nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya ya, mengambil pelajaran dari itu semua ini makna dari iktibar dan itti'ad bisa mengambil pelajaran dia dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Bihaithu yutawassalu ma'rifatu hukmil musyahad mimma laisa bimusyahad. Yaitu dengan cara dia dengan mengambil wasilah pengetahuan dia terhadap sesuatu yang bisa dilihat untuk menghasilkan ma'rifah terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, ini ya, dia me, apa, yutawassalu ma'rifatu hukmil musyahad mimma laisa bimusyahad ma'rifah dia terhadap hal-hal yang bisa dilihat digunakan sebagai wasilah atau perantara untuk menghasilkan ma'rifah terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat. Fayahsul bidzalikal iman. Kemudian dihasilkan dari itu semua iman, ya, setelah proses tafakkur, tafahum, wan nazar kemudian i'tibar itti'ab kemudian setelah itu haruslah ya dihasilkan dari itu semua iman fil qalb di dalam hati di dalam kolbu ya di wal ma'rifah begitu juga harus dihasilkan darinya atas tasdiq ya membenarkan itu semua membenarkan khobar-khobar yang telah Allah sebutkan ya berita-berita perkara-perkara waib yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, wal ma'rifah ya, menghasilkan ma'rifah pengetahuan ya wa ta'zimu li amrillah dan juga harus muncul harus dihasilkan harus ada muncul di dalam hati di dalam kalbu at-ta'zim sikap mengagungkan perintah-perintah Allah. Ini rukun yang pertama. Jadi kalau tafakur dan tafahum saja tapi tidak menghasilkan iman di dalam hati, maka bukan masih belum terpenuhi rukun yang pertama. Tafakur, tafahum, berusaha memahami, berusaha memikirkan, kemudian dari itu semua muncul iman di dalam kalbunya dan dia membenarkan apa-apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran tersebut ya. tidak mendustakannya tidak ragu darinya kalau masih ada keraguan maka belum terpenuhi hukum yang pertama ini. maka dia harus benar-benar muncul keimanan dalam hati dan tasbih membenarkan dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun kemudian dari situlah muncul ta'zim dia mengagungkan perintah-perintah Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Ini rukun yang pertama dari Arkanud Dadabur Kemudian Wanifillah rahimani wa rahimakumullah Setelah kita selesai menyebutkan rukun yang pertama ini Kita akan masuk ke rukun yang kedua ya. Rukun yang kedua yaitu Husulu athari dhalikal iman 'alal jawarih ya. harus ada asarnya harus ada bekasnya iman tersebut pada amalan anggota badan ini rukun yang kedua ya iman yang sudah ada yang dihasilkan yang ada di dalam kolbu tersebut harus direalisasikan dan di dan terrealisasi dengan amalan anggota badan. Harus tampak bekasnya, harus ada bekasnya. Ya. Dan ini tentunya juga kita harus ingat bahwasanya definisi iman menurut akidah ahli sunnah wal jamaah al iman adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wal amalu bil jawarih keyakinan yang ada dalam hati dan amalan-amalan hati kemudian qaul bil lisan perkataan yang diucapkan oleh lisan dan amalan anggota badan itu definisi dari iman atau sebagian salah menyebutkan al iman qaulun wa amalun ay qaulul qalbi wa qaulul lisan ucapan hati yang tidak lain adalah i'tiqad keyakinan wa qaulul lisan ucapan lisan wa amalun amalul qalbi wal jawarih, amalan hati dan amalan anggota badan yang lain. Amalan hati itu semisal al-mahabbah wal khauf wat tawakkul war raja dan semisalnya dari amalan-amalan hati. Qala al-muallif habibullah taala, kita lanjutkan penjelasan dari rukun yang kedua ini, wa biduni dzalika la yasulat tadabbur al-amsal lil Qur'an. Tanpa itu semua ya, tanpa adanya bekas yang tampak pada amalan anggota jawarih, anggota badan, kalau tidak tampak asarnya dan bekas-bekasnya, maka tidak terhasilkan tadabbur al-amsal. Al-amsal maknanya al-ahsan, ya. Al-amsal maknanya al-ahsan ya. Tidak akan terhasilkan Tadabur yang baik terhadap Al-Qur'an. Balaisal maksudu mujarrada qiraatil Qur'anil Karim. Yang diinginkan, yang dimaksudkan bukanlah hanya sekedar membaca lapat-lapat Al-Qur'an saja. Bahada wa inkana fihi khairun kathir Dan ini maksudnya membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an walaupun padanya terkandung kebaikan yang sangat banyak ya. sebagaimana disebutkan dalam hadis man qara harban min kitabillah falahu hasanatun barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an maka satu huruf tersebut dinilai sebagai satu kebaikan wal hasanatu bi asyri amsalha dan satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat ya, jadi memang membaca hurufnya saja Baca lafadznya saja sudah dapat pahala. Sudah dapat ya, ajar. Namun kata beliau mualif di sini illa annahu laisa huwa tadabbur al-amsal al-matlub minal muslim. Namun yang seperti ini kalau hanya sekedar membaca lafadznya dan tapi tidak memenuhi rukun-rukun tadabbur yang sudah kita sebutkan tadi maka itu bukan tadabbur yang diinginkan dan yang dimaukan di sini yang dituntut dari seorang muslim ya. membaca lafadznya saja sudah baik ya, daripada tidak ya. tapi bukan itu maksud intinya maksud utamanya bukan itu tujuan utamanya bukan itu ya yaitu lebih dari itu nah Kemudian beliau melanjutkan wahada yadullu alaihi ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi akhrajahu Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dan hal ini apa yang telah kita sebutkan tadi dari rukun-rukun tadabbur ini ditunjukkan maknanya sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Hadis ini dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah Rasulullah bersabda matalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran Permisalannya seperti utrujjah Utrujjah ini nama sebuah buah ya. Sebuah buah mungkin kalau kita terjemahkan Utrujjah ini bisa diterjemahkan dengan buah limau ya. Seperti apa nama lainnya Limau itu Atau jeruk lemon mungkin ya. Jeruk lemon mungkin kurang lebih ya. Limau ya yang yang intinya sifat dari buah ini, buah utrujah ini atau buah limau ini rihuha tayyib, baunya harum. Baunya harum wa ta'muha tayyib, begitu juga rasanya lezat. Ini sifat dari buah ini, ya. Baunya harum, sedap, begitu juga rasanya lezat. Ya. Ini permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an Adapun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Dan permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an kamathalit tamrah, permisalannya seperti buah kurma. La riha laha, tidak ada baunya wa ta'muha hulwun, akan tetapi rasanya manis. Permisalan seorang mukmin, baunya enggak ada, seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Baunya nggak tercium harumnya, tapi kalau dimakan rasanya lezat. Rasanya lezat, berbeda dengan yang pertama tadi. Selain rasanya lezat, baunya juga harum. Ya. Wa matalul munafik, adapun permisalan seorang munafik, al alladzi yakra'ul Qur'an yang membaca Al-Qur'an matalu ar-raihana. Permisalannya seperti tumbuhan raihana. Tumbuhan raihana ini sifatnya rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Baunya harum akan tetapi rasanya pahit. Ini, permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, seorang munafik yang membaca Al-Qur'an. Baunya harum tapi setelah dirasakan ternyata pahit. Hakikatnya pahit dia. karena membaca Al-Qur'an seolah-olah harum dia. Namun rasanya pahit, hakikatnya pahit. Wa matalul Allah alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hanzalah. Permisalan munafik yang tidak membaca Al-Qur'an ya. Permisalannya seperti hanzalah. Hanzalah ini sebuah e, nama buah mungkin diartikan bisa diartikan dengan labu yang pahit. Ya. Buah labu yang pahit. Laisa pun tidak ada baunya wa muhamurun dan juga rasanya pahit. Berikutnya warawahu Abdul Fadl. Riwayat yang berikutnya ini menjelaskan riwayat yang sudah kita baca barusan. Warawahu Abdul Fadl Ar-Razi fi kitabih Fadailul Quran. Diriwayatkan dari oleh Abdul Fadl Ar-Razi di dalam kitabnya Fadailul Quran. Wazada dan di dalam riwayat ini ditambahkan lafaz Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kamathali al-utrujah tayyibatut ta'am fazada lafzah wa ya'mal bihi wa hiya fi ma'nal hadis ya. Ada tambahan wa ya'mal bihi. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya ya. Permisalannya seperti udrujah tadi, buah limau tadi. Baunya harum dan rasanya lezat. Ada tambahan wa ya'mal bihi. Jadi tidak sekedar membacanya saja, tidak sekedar membaca lapat-lapat Al-Qur'annya saja tapi mengamalkannya. Ini permisalannya seperti utrujah, buah limau. Dan juga dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh akhwa akhrajat Tabarani fil Kabir, ay fil Mu'jamil Kabir, Anil Qasim qala qala Abdullah. Direkan oleh Imam Tabarani ya, demikian agak sedikit berbeda ada tambahannya matalul ladzi yaqra'ul qur'an wa la ya'malu bihi kamathali raihana rihuha tayyib wa la ta'ma laha permisalan seseorang yang membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkannya permisalannya seperti raihana ya sebuah nama tumbuhan yang baunya harum akan tetapi rasanya tidak ada tidak ada rasanya atau bahkan pahit ini permisalan seorang yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Wa matalul ladhi yahmalu bil Quran wa la yaqra'uhu tamrah ta'muha tayyib Adapun permisalan seorang yang mengamalkan Al-Quran namun dia tidak membacanya. Namun dia mengamalkannya. Ya. Akan tetapi tidak membacanya. Permisalannya seperti tamroh, buah kurma. Rasanya manis, lezat, namun tidak ada baunya. Tidak ada bau harumnya. ومثل الذي يتعلم القرآن ويعلمه كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ini golongan yang terbaik golongan yang paling utama dan paling mulia yaitu permisalan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya tentunya juga setelah mengamalkannya ya. setelah mengamalkannya permisalan orang seseorang yang membaca Al-Quran mempelajarinya mengamalkannya dan mengajarkannya seperti utrujah seperti buah utrujah yaitu buah limau yang rasanya lezat, manis dan baunya harum. Ya. Ini kelompok yang paling mulia, yang paling utama. Kemudian berikutnya kelompok yang paling ya, jeleknya ini. Wa matalul ladzi la Qur'an wa la ya'malu bihi kamathalil hanzalah ta'muha khabith wa rihuha Dan permisalan seorang yang tidak membaca Al-Qur'an dan juga tidak mengamalkannya permisalannya seperti buah hamdalah apa tadi buah hamdalah labu yang pahit ya buah hamdalah ini sifatnya ta'muha khabith rasanya tidak enak ya begitu juga rihuha baunya tidak sedap ya. baunya tidak enak nah, dari sinilah ya dari hadis inilah bisa diambil uh, makna yang telah kita sebutkan sebelumnya tentang rukun-rukun dari tadabbur. Rukun dari tadabbur. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang keempat yaitu maqasidul Quran wa tadabbur biha maqasidul Quran wa tadabburu fiha ay, fi tilkal maqasid maksud-maksud yang terdapat di dalam Al-Quran ya. makna-makna yang makna-makna inti yang terdapat di dalam Al-Quran dan mentadaburinya. ini iya. قال المؤلف حفظه الله تعالى والتدبر للقرآن الكريم فيه النظر إلى مقاصد القرآن العظيم dan yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran adalah terkandung di dalamnya an-nazar melihat pada maqasid Al-Quran ya. tadi maqasid maknanya makna-makna intinya makna-makna pokok dari Al-Quran bahwa kitabu hidayatin wa ijazin yang mana Al-Qur'an adalah kitab yang berisi hidayah, berisi petunjuk wa ijaz ya. Yang mukjizat ya. Al-Qur'an itu sendiri adalah mukjizat ya. kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina عبدنا bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ya di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat tidak ada seorang pun yang bisa membuat buat ayat atau surat yang ada di dalam Al-Qur'an tidak ada seorang pun yang bisa membuat ayat-ayat atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Seperti ini. Tagammana ma fihi sa'adatul insan fid dunya wal akhirah. Yang mana di dalam Al-Quran tersebut mengandung di dalamnya kebahagiaan manusia, kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. Ya. والقرآن العظيم يدور حول ثلاث قضايا أساس فيه وهي dan Al-Quranul Karim isinya berkisar pada tiga permasalahan pokok ini ya. jadi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran tidak keluar dari tiga makna intinya tidak keluar dari tiga permasalahan inti landasan inti yang di dalam Al-Quran makna inti dan permasalahan inti di dalam Al-Quran ini ada tiga yaitu yang pertama takrir tauhid wa umuril aqidah ya, penetapan tauhid ya, ay tauhidullah wa umuril aqidah ya, dan takrir umuril aqidah menetapkan perkara-perkara akidah. Ya. takdir tauhid, penetapan tauhidullah, mentauhidkan Allah dan penetapan perkara-perkara akidah, keyakinan-keyakinan. Ya. Tauhid tentunya dengan biaksami as-salasa dengan pembagiannya yang tiga yaitu tauhidul uluhiyah wa tauhidul rububiyah wa tauhidul asma wa sifat yang mana pembagian tauhid ini bukanlah pembagian yang muhdats. Ya, sekali lagi, pembagian tauhid menjadi tiga ini tauhidur rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat bukanlah pembagian yang muhdats dan bid'ah. Pembagian ini sudah dikenal sejak zaman salaf. Ya. Oleh karena itu telah salah orang-orang yang ada di akhir zaman ini ya, yang sekarang ini muncul tulisan-tulisan yang menyatakan pembagian tauhid yang tiga itu pembagian yang bid'ah katanya. Sampai-sampai ada sebagian yang karena bulunya, ya, karena sangat antipati dengan tauhid, sampai menyatakan pembagian tauhid yang tiga itu seperti menyerupai asoro, trinitas pada kaum nasoro. Ini adalah ucapannya orang-orang yang jahil ucapannya orang-orang yang tidak punya ilmu yang seperti ini ya. Pembagian tauhid yang tiga, rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat sudah dikenal sejak zamannya salaf. Ya. Al-Imam ya. penulis kitab tafsir, Al-Imam Tahawi, Al-Imam Abu Hanifah, ya. salah satu imam madhab yang empat sudah mengenal pembagian tauhid yang tiga ini dan ulama-ulama yang setelahnya dan disebut tauhid rububiyah, uluhiyah, wal asma wa sifat pembagiannya ini berdasarkan at-tatabbu wal istiqra ya. Berdasarkan penelitian para ulama salam ya. Diambil dari nususul Quran was sunnah. Diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah Sehingga disimpulkan bahwasanya Tauhid itu ada tiga macam Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa Sifat Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan inti dan pokok yang kedua yang ada di dalam Al-Quran adalah takrirul ahkam syariah, penetapan hukum-hukum syar'i al halal wal haram wal amru wal nahi mana yang halal mana yang haram ya. perintah dan larangan Ini ya kandungan Al-Quran yang kedua. Kemudian yang ketiga, zikru qasasil anbiya wassabiqin wa akhbarul kuffar wal musyrikin wa ahwaluhum ma'a rasuli rabbil alamin. Yang ketiga adalah penyebutan kisah-kisah para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Ya. Dan juga berita-berita tentang kekufuran dan orang-orang musyrikun dan menyebutkan tentang keadaan dan kondisi mereka terhadap atau respon mereka terhadap Rasul Rabbil Alamin ya, utusan Rabbul Alamin utusan Allah, para utusan Allah para Ambiya wa Rasul yang dengan penyebutan kisah-kisah para Ambiya dan umat-umat yang terdahulu ini kita bisa mengambil pelajaran bisa mengambil ibrah والمسلم في قراءته للقرآن العظيم يتفهم هذه المقاصد الكبيرة ويستفيد مما فيها ناظرا ومتفكرا ومتعظا dan seorang muslim yang membaca Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran maka dia hendaknya memahami Al-Quran tersebut dari tiga makna ini ya, dari tiga kandungan inti di dalam Al-Quran ini. Setiap kita membaca ayat atau surat, maka tidak lepas dari tiga kandungan inti Ima ayat tersebut berbicara tentang takriru tauhid atau takriru umuril aqidah atau berbicara tentang al-halal wal haram, perintah dan larangan atau berbicara tentang kisah para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Tidak lepas dari itu. Ya. Setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita membaca ayat demi ayat di dalam Al-Quran tidak lepas dari ketiga makna ini. Bisa dipahami? Ya. Wahada sirru khatmil kathirin minal ayat bima yuhidu talabat tafakkur war rushda mimma talab talabat tafakkur wa rushdi wal ibrati wal idati war ruju' ila dan ini adalah rahasia dari penutup ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Ya. Jadi di setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu ada penutup-penutupnya. Ya. Inilah rahasia dari penutup-penutup ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mengandung perintah untuk kita memahami dan memikirkan serta menghayati dan merenungi ayat-ayat tersebut. Kemudian di sini al-muallif menyebutkan beberapa ayat yang dimaksud. Ya, kita baca secara ringkas. Ya, bil ahkam wa bayani al-halal wal-haram dan di antara ayat-ayat tersebut adalah yang terkait dengan hukum-hukum syar'i dan penjelasan tentang yang halal dan yang haram. Ya, qawluhu ta'ala uhillat lakum laylatu siyami ar-rafathu ila nisaikum ila akhiril ayat sampai akhir ayat disebutkan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun ya ini yang dimaksud ya dan demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa dan at-taqwa tidak bisa dilakukan kecuali dengan memahami ayat tersebut memahami maknanya memahami kandungannya dan mengamalkannya وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم إلى آخر الآية sampai akhir ayat disebutkan wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun dan demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka yatadhakkarun mengingatnya memahaminya dan memikirkannya وقوله تعالى يا بني آدم قد أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا إلى آخر الآيات disebutkan di akhir ayat ذلك من آيات الله لعلكم لعلهم يذكرون dan itulah di antara ayat-ayat Allah agar agar mereka yadzakkarun memikirkannya, merenungkannya dan memahaminya. Wa bi umuril aqidah dan dalam permasalahan akidah disebutkan di sini contohnya Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum ila fil ayat disebutkan undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun lihatlah bagaimana kami ya, menyebutkan ayat-ayat tersebut agar mereka memahaminya wa fi qasasis sabiqin dan dalam permasalahan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu Ya. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin sampai akhir ayat disebutkan la'allahum yadhakkarun agar mereka memikirkannya dan merenungkannya. Wa qauluhu ta'ala walau syi'na la rafa'nahu biha sampai akhir ayat disebutkan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun agar mereka memikirkannya, agar mereka merenungkannya. Dan juga dalam ayat yang menyebutkan kisah-kisah ya yang terjadi di waktu atau di zaman dakwah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena masih banyak ternyata di baliknya. Ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.